Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dengan syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Sampai pada ucapan beliau fa in qila yushkil ala hadha qauluhu ta'ala. Kalau dikatakan sangat sulit untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna ini kaitannya dengan pembahasan kemarin pembahasan yang telah lalu yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma tasyauna illa an yasha Allah diajarkan oleh Allah diterangkan oleh Allah dengan kalimat tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Maka seluruh masyiah, seluruh kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Ini akidah yang diterangkan, diajarkan dalam Quran wa sunnah dan dipegang oleh seluruh ahlu sunnah sepanjang masa. Tetapi kemudian, kenapa kok ada ayat yang menerangkan bahwa musyrikin berdalil dengan masyiah kok disalahkan? Ini yuskin, membuat iskal membuat kesulitan. Kenapa kok disalahkan orang-orang musyrikin ketika menyatakan lausha kalau dikehendaki oleh Allah ma abadna ma isyrakna kalau Allah kehendaki kami juga nggak akan syirik ini ada iskal di sana maka kalau dikatakan kesulitan di sini perlu ada jawaban qala Berkata beliau rahimahullah, "Fa in qila yushkil ala hadha qawluhu ta'ala sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna." Kalau dikatakan sulit untuk memahami ayat ini dengan yang kemarin untuk menggabungkannya. Karena dalam ayat ini dikatakan sayaqulu alladhina asyraku akan berkata orang-orang musyrik, "Law syaa Allah ma asyrakna wala abauna." Kalau Allah kehendaki, kami pun nggak akan berbuat syirik. Tidak pula bapak-bapak kami, kata mereka. Demikian pula ayat yang sejenis. Kalau tadi dalam surat Al-An'am ayat 148, ada pula dalam surat An-Nahl ayat 35. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai' dan berkata orang-orang musyrik kalau Allah kehendaki kami nggak akan beribadah kepada selainnya sedikit pun. Juga yang semirip dengan itu di dalam surat Az-Zukhruf ayat 20 Allah katakan wa qalu law syaa ar-rahman ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min 'ilm inhum illa yakhrusun mereka berkata law syaa ar-rahman kalau dikehendaki oleh Allah yang Maha Rahman ma 'abadnahum kita pun enggak akan menyembah berhala-berhala itu Kemudian Allah katakan, "Malahum bidzalika min ilm." Mereka tidak mengerti ilmunya. Inhum illa yakhrusun. Tidaklah mereka kecuali menebak-nebak. Yakhrusun, khars itu menebak-nebak dengan kebodohan. Maka Allah murka kepada orang-orang yang demikian. Sebagaimana dalam ayat lain, "Qutila al-kharrasun." Qutila al-kharrasun. Celaka para kharrasun Siapa kharrasun? Orang-orang yang yakhrusun, yang menduga-duga, yang menebak-nebak dengan von. Karena von la yugni minal haqqi syai'an. Fa inna dhanna la yugni minal haqqi syai'an. Tebak-tebakan itu tidak membawa kebenaran sedikit pun. Apa iskalnya? Kata Ibn Abdul Aziz rahimahullah, faqad dhammahumullahu ta'ala haitsu ja'alu syirka inan minhum bimasyiatillah. Di sini ayatnya tiga-tiganya mencerca musyrikin ketika mereka beralasan bahwa perbuatan mereka dengan kehendak Allah. Kok disalahkan? Padahal dalam ayat lain kemarin dibahas wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Tetapi ketika musyrikin menyatakan kalau Allah kehendaki, kita juga nggak akan syirik. Allah justru mencerca mereka, menyalahkan mereka. Wa kadzalika dhamma iblis. Demikian pula Allah mencerca iblis. Ketika iblis menyatakan kesesatannya dinisbatkannya kepada Allah. Sebagaimana iblis berkata, "Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Kata iblis, "Fabima aghwaytani?" Karena engkau telah menyesatkan aku. Karena aku sudah disesatkan oleh engkau, maka aku akan duduk di tengah jalan yang lurus, di tengah jalanmu yang lurus, kata iblis. Allah pun mencerca iblis ketika menyatakan irwa'nya ja'alal irwa'a ilallah ta'ala. Disandarkan, adafa, diidafahkan al-irwa ilallah. Disandarkan penyelewengan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku diselewengkan oleh Allah maka begini maka begitu. Bagaimana jawabnya? Qila. Kita jawab. Qad ujiba ala hadha bi ajwibatin. Telah dijawab kemuskilan ini dengan beberapa jawaban. Min ahsaniha. Di antara jawaban yang terbaiknya adalah annahu ankara alaihim dzalika li'annahum ihtajju bi masyiatihi ala ridahu wa mahabbatihi. Jawaban yang paling bagusnya bahwa Allah mengingkari mereka kaum musyrikin dengan alasan mereka terhadap Masyiah li'annahu muhtajju karena mereka beralasan bimasyiatihi beralasan dengan kehendak Allah sebagai keridoannya dan kecintaannya ini yang diingkari oleh Allah taala Paham ini maksud. Yang diingkari oleh Allah ketika berkata waqalu dan mereka berkata, kalau kami, kalau Allah tidak kehendaki, kami pun tidak syirik. Dan musyrikin berkata, kalau saja Allah kehendaki, kami nggak akan menyembah berhala. Yang lain lagi berkata, kata Allah, kalau Allah menghendaki, kami pun nggak akan syirik dan bapak-bapak kami pun nenek moyang kami pun nggak akan musyrik kalau Allah kehendaki. Berarti ini memang Allah kehendaki dan seterusnya. Diingkari oleh Allah. Wa malahum bihi min ilm. Tahu dari mana mereka? Diingkari dan dicerca. Maka jawabannya dicercanya bukan karena mereka beriman pada masyiatullah bukan tetapi dicercanya karena mereka menganggap kehendak Allah berarti dicintai berarti disukai ini disalahkan oleh Allah taala tidak mesti yang Allah kehendaki secara takdir berarti dicintai tidak mesti Allah menakdirkan sesuatu yang jelek yang Allah benci Allah takdirkan ada hikmah di balik itu yang Allah kehendaki sehingga kalau mereka menyatakan kalau Allah kehendaki, kita pun nggak akan syirik. Maknanya apa? Maknanya kita syirik ini kan Allah kehendaki. Ya ani kan Allah kehendaki berarti baik. Berarti diridhoi oleh Allah karena Allah yang menghendaki. Ini yang dibantah. Ini yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Au annahu ankara alaihim i'tiqadahum anna Allah dalil ala amrihi bihi atau mereka diingkari oleh Allah karena keyakinan mereka bahwa kehendak Allah itu berarti perintah. Apakah kehendak Allah berarti perintah? Tidak mesti. Apakah kehendak Allah berarti perintah? Jawab pertanyaannya. Ente, ente, anta. Apakah kehendak Allah berarti perintah? Nah, kenapa ngelamun? Sambil gini-gini kan masih nggak nggak nengok. Masya Allah. Barakallahu fiik. Afallahu anka. Semoga Allah memaafkan kamu. Jawab pertanyaannya. Apakah kehendak Allah berarti perintah? Allah. Sebelahnya. Apakah kehendak Allah berarti perintah? Apakah kehendak Allah berarti nyuruh kamu? Apakah kehendak Allah berarti itu adalah syariat? Tidak mesti. Allah menghendaki terjadinya kekafiran. Apakah berarti diperintahkan kufur? Tidak. Tidak mesti. Kehendak Allah berarti perintah. Ini masalah penting. Sedikit ngelamun hilang. Tiba-tiba jadi salah paham. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum jami'an. Maka yang diingkari oleh Allah dalam ayat tadi, mereka berkata, kalau Allah kehendaki, kami juga nggak syirik. Ini anggapan kalau Allah menghendaki berarti disuruh begitu. Kalau kami dikehendaki oleh Allah syirik, maka kami syirik. Kalau tidak dikehendaki, kami tidak akan syirik. Apakah maknanya kalau masyiatullah itu berarti diperintah? Allah menakdirkan kesyirikan berarti disuruh kamu untuk syirik. Kemudian Allah ridho. Tidak. Maka di sini Allah Subhanahu wa mengingkari keyakinan mereka Dua bentuk keyakinan mereka yang batil. Dibantah oleh Allah dalam ayat-ayat tadi. Apa dua keyakinan mereka yang batil? Kehendak takdir Allah berarti Allah suka. Ini dibantah. Batil. Belum tentu yang ditakdirkan oleh Allah berarti Allah suka. Kadang Allah menakdirkan makhluk yang paling Allah benci, yaitu syaitan. Allah dikatakan musuh Allah swt Kenapa Allah ciptakan? Allah menghendaki hikmah di balik itu. Berarti tidak mesti yang ditakdirkan, berarti Allah suka. Satu. Yang kedua, diingkari pula keyakinan mereka tidak mesti kehendak Allah berarti disuruh. Tidak mesti kehendak Allah berarti syariat perintah belum tentu. Kadang Allah menghendaki sesuatu yang terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kalian untuk berbuat seperti itu. Kalian sendiri berbuat dan Allah sudah tahu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi bahwa kamu akan bermaksiat dan dengan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka. Allah nggak nyuruh, Allah nggak merintahkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui akan terjadi dan Allah sudah takdirkan, Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz. Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan au ankara أو annahu ankara alaihim بمعارضة syar'ihi wa amrihi alladhi arsala bihi rasulahu wa anzala bihi kutubahu wa Yang ketiga, bisa jadi pula Allah mengingkari dalam ayat-ayat tadi bukan mengingkari keyakinan mereka tentang takdir, tetapi mengingkari karena mereka menjadikan takdir sebagai alasan untuk menentang Rasul, Takdir sebagai alasan untuk menentang Nabi. Takdir sebagai alasan untuk menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diingkari. Dan sampai kapanpun kalau ada orang yang memakai alasan takdir untuk menentang syariat harus diingkari. Seperti Allah mengingkari musyrikin. Musyrikin berbuat syirik. Kemudian beralasan, "Lau sya'allahu ma'abadna min dunihi min syai." Kalau Allah kehendaki, kami pun gak akan berbuat syirik. Loh, kurang aja. Menentang Nabi, mengajarkan tauhid, dia tidak mau tauhid. Dia pengennya syirik. Kemudian beralasan dengan takdir. Kalau Allah takdirkan, saya juga gak akan, gak akan syirik. Sama dengan orang sekarang. Bermaksiat, minum khamr, berdosa, berbuat berbagai macam kedoliman-kedoliman. Ketika diingatkan, karena Allah takdirkan saya begini. Kalau Allah takdirkan, saya juga akan akan berbuat begini. Kalau Allah mau, Allah kehendaki, saya nggak akan berbuat seperti ini. Ini kurang ajar juga, sama kurang ajar yang seperti musyrikin tadi. Maka apa yang diingkari? Ini yang ketiga. Diingkarinya karena mereka beralasan dengan takdir untuk bermaksiat. Padahal walaupun kita beriman bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu, tapi kita tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk kita besok. Jangankan besok, kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah nanti sejam lagi atau dua jam lagi atau nanti malam. Tahu apa yang ditakdirkan? Tidak tahu. Lah kalau tidak tahu, kenapa kamu menyatakan, ah kalau saya ditakdirkan beriman juga beriman. Kalau saya ditakdirkan begini juga begini. Kalau saya takdirkan tidak syirik juga nggak akan syirik. Loh, maka Allah katakan, wa malahum bihi min ilmin. Mereka nggak punya ilmunya. Inhum illa yakhrusun. Mereka hanya menebak-nebak, menduga-duga bahwa saya ini ditakdirkan syirik. Padahal kalau dia saat itu, astagfirullah, kemudian beriman, kemudian bertauhid, meninggalkan berhala, bisa apa nggak bisa? Belum tentu. Kalau dia mau ikut hidayah, jangan-jangan dia ditakdirkan dapat hidayah. Kalau mau. Tetapi sayangnya dia su'udhan dan dia yakhrusun. Apa tadi yakhrusun? Menebak-nebak, menduga-duga. Saya sudah takdirkan saya sudah percuma. Tahu dari mana? Barangkali kamu ditakdirkan dapat hidayah. Barangkali kamu ditakdirkan masuk Islam. Barangkali kamu akan ditakdirkan menerima tauhid. Kenapa kok kamu menebak-nebak bahwa kamu takdirkan demikian? Ini namanya ya khrusun. Maka Allah bantah di ayat yang ketiganya, di ayat surat Zukhruf, "Wa ma lahum ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun." Mereka berkata, kalau Ar-Rahman menghendaki, kami juga nggak akan beribadah kepada selainnya. Kami nggak akan beribadah pada berhala-berhala ini. Kata Allah, "Wa ma lahum bihi min ilm." Mereka nggak punya ilmunya mereka hanya menduga-duga kalau mereka ditakdirkan syirik. Padahal kalau mereka mau beriman, mau dapat hidayah, jangan-jangan mereka ditakdirkan dapat hidayah. Ikhwan ibn a'azakumullah kecuali kalau ada orang yang berupaya untuk terus gagal. Jangan-jangan ditakdirkan memang demikian. Tetapi belum berusaha, belum berupaya. Kemudian menduga bahwa saya ditakdirkan syirik. Ini yang ketiga. Namun masih ingat yang pertama dan keduanya. Bahwasanya ayat-ayat tadi membantah kaum musyrikin Bukan membantah alasan mereka dengan takdir berarti tidak perlu mengimani takdir, bukan. Bukan dibantah bahwasanya semua yang terjadi dengan kehendak Allah terus dibantah, bukan. Sebab mereka kaum Mu'tazilah dan Qadariyah yang tidak percaya pada takdir membawa ayat-ayat ini. Kemudian berkata, bahwa kita ini tidak ditakdirkan. Jangan kamu menyatakan kita ini berbuat dengan kehendak Allah, jangan. Lihat musyrikin ketika menyatakan bahwa tidaklah kita berbuat ini kecuali dengan takdir dari Allah. Kalau Allah takdirkan kami nggak akan beribadah kepada berhala-berhala. Ternyata Allah bantah dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am, dalam surat Az-Zukhruf, dalam surat ini, surat itu. Ahlu sunnah yang sudah belajar akan mengatakan keliru kalian. Salah kalian menafsirkan ayat ini. Yang dibantah oleh Allah bukan keyakinan mereka terhadap masyiatullah Keyakinan terhadap Masya Allah adalah keyakinan keyakinan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Keyakinan tentang masyiatullah kain. La mahala. Keyakinan bahwa kehendak Allah pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Ini adalah akidah seluruh para anbiya. Seluruh, seluruh para pengikut anbiya. Seluruh manusia kaum muslimin yang mengikuti para nabi. Semuanya berkeyakinan. Masya Allahu kan. Wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Berarti yang dibantah oleh Allah terhadap musyrikin tadi bukan masalah masyiatullahnya, tetapi yang dibantah adalah kenapa kalian menganggap apa yang Allah takdirkan berarti Allah cintai. Enggak mesti yang Allah takdirkan berarti Allah cintai. Yang kedua, kenapa kalian menganggap bahwa apa yang Allah takdirkan berarti itu disuruh? Beda. Allah menakdirkan sesuatu dan Allah menyuruh sesuatu. Tidak mesti. Sama. Kadang sesuai, kadang tidak sesuai. Kadang Allah menakdirkan sesuatu kekufuran dan Allah memerintahkan jangan kalian kufur. Yang ketiga, dibantah oleh Allah musyrikin karena mereka beralasan dengan takdir untuk tetap dalam kesyirikannya. Beralasan dengan takdir untuk terus-menerus dalam kesirikannya. Padahal yang sudah terjadi, mungkin mereka tahu. Ini sudah takdir dari Allah. Tapi besok, mereka belum tahu. Ditakdirkan apa mereka? Harusnya kalau mereka belum tahu ditakdirkan apa besok, berupayalah untuk mengikuti hidayah. Berupayalah untuk mengikuti Rasul. Berupayalah untuk menjalani jalan para anbiya. Harusnya begitu. Tetapi mereka beralasan dengan takdir untuk bersikeras di dalam kesyirikannya. Itu yang dibantah dalam Al-Quran. Qala au ankara alaihim bimu'aratati syar'ihi. Berarti yang ketiga apa tadi? Diingkari atas mereka karena penentangan mereka terhadap syariat Allah. Wa amrihi. Dan terhadap penentangan terhadap perintah Allah. Alladhi arsala bihi rusulahu yang Allah mengutus rasul-rasulnya untuk membawa syariat tersebut. Wa anzala bihi kutubahu yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya untuk mengajarkan syariat tersebut. Bi qada'ihi wa qadari. Semuanya itu dengan takdir Allah dan ketentuannya. Faja'alul masyiah al-'ammah dafi'atan lil amr. Maka mereka kaum musyrikin menjadikan kehendak secara takdir yang umum ini sebagai alasan penolakan terhadap perintah-perintah. Diperintahkan untuk bertauhid, ditolak. Dengan alasan, kalau Allah kehendaki, saya juga nggak akan syirik. Falam yadkurul masyiah ala jihatit tauhid. Maka, yang disebut oleh musyrikin tadi tentang masyiatullah tidak disebutkan dalam makna tauhid, tetapi disebutkan dalam menentang tauhid. Itu salah mereka. Ahlu sunnah menyatakan kita ditakdirkan oleh Allah. Dan semua yang terjadi ditakdirkan oleh Allah. Tetapi diucapkan oleh ahlu sunnah bahwa semua ini dengan kehendak Allah ala jihati tauhid. Bagaimana ala jihati tauhid? Dengan keyakinan bahwa semua ini kehendak Allah, maka kita berusaha dengan tetap meminta pada Allah. Tetap bergantung kepada Allah. Tetap kita berkait tidak mungkin bisa lepas dari Allah karena semuanya dengan kehendak Allah maka berupayalah Insya Allah kamu mampu. Harus ada kalimat insya Allah. Kenapa? Karena keyakinan masyiatullahnya dalam rangka atau ala jihati tauhid. Dalam bentuk keyakinan tauhid bahwa semuanya dengan kehendak Allah. Tetapi musyrikin ketika membicarakan tentang masyiatullah bukan ala jihati tauhid. Tetapi ala jihad syirik. Mereka berbuat syirik. Mereka mengajarkan syirik. Mereka mengajak orang untuk syirik. Bahkan menentang Rasul. Dan menentang berbagai macam upaya-upaya untuk mengajarkan tauhid. Ditentang oleh mereka. Setelah itu menyebutkan alasan masyiatullah. Kalau Allah kehendaki. Berarti disebutkannya masyiatullah ala jihad. At-tauhid atau ala jihad syirik. enam Falam yadkurul masyiah ala jihad tauhid. Mereka tidak menyebutkan kehendak Allah tadi dari sisi tauhid, tidak. Wa innama dzakaruha mu'aridina biha li amrih. Bahkan mereka menyebutkan masyiatullah justru untuk menentang tauhid dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dafi'ina biha li syar'ihi. Menyebutkan tentang kehendak Allah dafi'in dalam rangka menolak dengan alasan tersebut li syar'ihi, menolak syariatnya. Ka fi'li zanadiqati wal juhal, seperti apa yang dilakukan oleh para zindiq, orang-orang sesat, wal juhal dan orang-orang bodoh. Idza amara amaru aw nuhu, idza umiru aw nuhu ihtajju bil qadar. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang bodoh atau orang-orang sesat ketika umiru aw nuhu ketika mereka diperintah atau dilarang Ihtajju bil qadari. Beralasan dengan takdir. Orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh awam yang nggak ngaji, nggak ngerti ayat, nggak ngerti hadis. Ya. Ketika ditegur atas kemaksiatannya, diperintah dengan satu perintah, atau dilarang dengan satu larangan dari syariat, orang itu menjawab, kalau Allah kehendaki, saya juga akan jadi baik. Kalau Allah kehendaki, saya juga nggak akan minum khamar lagi. Orang bodoh. Atau para zindiq, para zanadiqah Ketika ditegur, diperintah, dilarang dengan syariat, selalu menjawab, kalau Allah kehendaki, saya juga nggak akan menentang syariat. <laughs> Wa qad ala Umar. Pernah suatu hari seorang pencuri ketika tertangkap basah mencuri tiba-tiba beralasan dengan takdir di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini sudah takdir. Allah takdirkan saya begini, saya tidak salah dan seterusnya. Apa jawaban Amirin Mukminin Umar bin Khattab? Wa ana aqta' yadaka biqada'illahi wa qadarih. Oh iya, betul. Memang kamu mencuri dengan takdir dari Allah. Sini. Saya potong tangan kamu juga dengan takdir dari Allah. Dipotong apa dipotong tangannya? Dipotong. Kata Amirul Mukminin, "Wa ana aqta'u yadaka biqada'illahi wa qadarih dan saya memotong tanganmu juga dengan takdir. Kamu ditakdirkan mencuri dan saya ditakdirkan untuk memotong tangan kamu." Selesai. Demikian disebutkan oleh Ad-Dahabi kisahnya dalam kitab Al-Mizan. <clears throat> Annal Hasan, bahwa Al-Hasan berkata, Uti Umar bisariqin. Bahwa Umar pernah didatangkan kepadanya seorang pencuri. Faqata'ahu. Kemudian dipotong tangannya. Faqala. Kemudian berkata, Ma hamalaka ala dhalik. Apa yang menyebabkan engkau berbuat seperti itu? Ini kenapa engkau mencuri? Qala al-qadar. Ini takdir katanya. Fadarabahu arba'in. Maka dipukul oleh Umar 40 kali. Dan kemudian dikatakan, dan aku memotong tanganmu dengan takdir pula. Wa huwa min tariq Hayyan ibni Abdullah ibni Jabalah ad-Darimi. Faqala al-Fallas kadzab. Tetapi di rawi-rawi riwayat ini atau asar ini ada seorang yang namanya Abi Jabalah ad-Darimi. Ternyata orang ini pendusta. Enam. Sehingga memang para ulama tidak ketat ketika berbicara tentang asar, tetapi mereka sangat ketat ketika berbicara tentang hadis yang marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Kembali kepada ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Yashhadu lidzalika qauluhu ta'ala fil ayah. Yang membuktikan kebenaran hal tersebut apa yang disebutkan dalam ayat. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim Demikianlah kadzdzaballadzina min qablihim demikianlah mereka mendustakan orang-orang yang sebelum mereka. Fa'ulima anna muraduhum at-takdzib. Maka diketahuilah bahwa tujuan mereka adalah mendustakan. Tujuan mereka menyatakan kehendak-kehendak tadi bukan beriman kepada kehendak, justru mendustakan. Katanya di semua ditakdirkan. Maka tentunya kalau Allah takdirkan, saya juga nggak akan syirik. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kami nggak akan berbuat syirik. Demikian pula nenek moyang kami nggak akan berbuat syirik kalau Allah kehendaki. Ternyata muraduhum at Ternyata tujuan mereka adalah takdzib, pendustaan, ketidakpercayaan. Qadrina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan fahuwa min qibalil fi'l min aina lahu anna Allah lam yuqaddirhu attala al ghaib yaitu dari sisi perbuatan mereka yang mereka lakukan dan kemudian mereka beralasan dengan takdir kita jawab min aina lahu anna Allah lam yuqaddirhu dari mana mereka tahu kalau Allah tidak menakdirkan dia masuk Islam dari mana mereka tahu bahwa mereka tidak ditakdirkan mengikuti tauhid dari mereka, dari mana mereka tahu kalau mereka nggak akan mengikuti para anbiya? Ini yang dikatakan pendustaan mereka terhadap takdir. Kalau mereka beriman pada takdir, pasti mereka akan menyatakan, saya mudah-mudahan ditakdirkan dengan takdir yang baik. Saya akan berupaya masuk Islam. Begitu. Berarti dia percaya pada takdir. Usaha dan kemudian yakin kalau Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Tetapi mereka bersikeras dengan kesyirikannya dan merasa yakin mereka nggak akan diberi hidayah. Tahu dari mana mereka? Attala al-ghaib. Apakah mereka melihat yang gaib? Atau mereka punya janji di sisi Allah? Fa'in qila fama yaquluna fihtijaji Adam ala Musa. Baik, sekarang masalah kedua. Masalah yang pertama tadi terjawab. Alhamdulillah. Bahwa yang diingkari bukan keimanan pada takdir. Tapi yang diingkari adalah kenapa beralasan dengan takdir untuk menentang syariat untuk menentang tauhid. Sekarang masalah berikutnya. fa Kalau ada yang mengatakan. fa Sedangkan apa yang dikatakan oleh mereka. Tentang alasan Adam kepada Musa. Alasan Adam kepada Musa alaihi wassalam. Dengan takdir. Berarti boleh beralasan dengan takdir. Buktinya Adam beralasan dengan takdir kepada Musa. Kapan itu? Itu qala lahu ketika berkata kepadanya Musa alaihi salam bahwa engkau ya Adam yang menyebabkan kami semua menjadi turunkan ke dunia. Ini karena Adam melanggar perintah Allah, makan buah khuld, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkannya ke dunia. Maka Musa mencerca Adam dengan alasan ini. Gara-gara kamu ya Adam, maka kami semua di dunia. Ternyata Adam beralasan dengan takdir. Apa kata Adam? Atalumuni ala amrin qad katabahu Allah alayya qabla an ukhlaq bi arba'ina aman apakah engkau mencerca aku dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah yang dicatat oleh Allah atasku sebelum diciptakannya aku 40 tahun Dikatakan demikian oleh Adam kepada Musa. Bukankah ini beralasan dengan takdir? ketika dikatakan kamu salah gara-gara kamu kita di dunia ternyata Adam mengatakan apakah kamu mencerca aku karena sesuatu yang Allah sudah takdirkan aku sebelum aku diciptakan wa syahidan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditambah lagi nabi mempersaksikan kebenaran ucapan Adam Anna Adam hajja Musa. Kata Nabi, Adam mengalahkan Musa. Hujjah Adam mengalahkan Musa. Ayyughalabahu bil hujjah, yakni Adam hujjahnya lebih kuat daripada Musa. Berarti yang beralasan dengan takdir dibenarkan dalam kisah ini. Katanya tadi nggak boleh beralasan dengan takdir atas maksiat. Kenapa kok Adam beralasan dengan takdir terhadap maksiat dan Rasulullah SAW menyatakan lebih benar atau lebih tinggi hujahnya Adam terhadap Musa. Hajja Adam Musa. Adam, Adam berhasil mengalahkan Musa dalam hujah. Kata Nabi. Berarti Nabi syahida. Mendukung jawaban ada alaihi salam. Bagaimana? Ini iskal lagi. Maka kita jawab. Kila kita katakan. Natalaqahu bil qabul sama' Kita terima riwayat tersebut. As-sami' kita dengar dan kita taat. Karena itu kisah riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Nabi menyatakan benar, maka kita pun menerimanya sami'na wa ata'na. Kita terima semua yang an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walana talaqau birraddi wa takdzibi li riwayah rawihi dan kita tidak menolaknya, tidak menentangnya, tidak mendustakannya terhadap rawi-rawinya. Kama fa'alatil qadariyah, tidak seperti apa dilakukan oleh qadariyah bitakwilatil baridah dengan berbagai macam takwil-takwil yang barid, takwil-takwil yang dingin, yang jelek. Balis sahih, bahkan yang benar, yang sahih. Karena riwayatnya memang sahih dan maknanya pun jelas Rasulullah SAW membenarkan Adam. Tetapi maknanya as-sahih anna Adam lam yahtaj bil qada'i wal qadar ala dhanbi. Adam tidak beralasan untuk berbuat dosa dengan takdir. Tidak. Tidak beralasan dengan takdir untuk berbuat dosa. Sama sekali tidak. Kenapa? Wahuwa kana a'lam birabbih. Padahal dia Adam a'lam birabbihi wa danbihi. Lebih tahu tentang Allah, lebih kenal tentang Allah dan juga seorang nabi pasti kenal Allah, kenal takdirnya dan juga tahu betul dan bihi dosanya. بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة demikian pula Musa alaihi salam yang juga kenal Allah Subhanahu wa taala dan kenal Adam alaihi salam bahwa Adam adalah seorang yang saleh nabiun minal anbiya Musa sangat ngerti sangat tahu maka Musa tidak menyalahkan Adam dari sisi dosanya tetapi Musa hanya berbicara tentang musibah bahwa sungguh musibah yang menimpa kamu ini menyebabkan kami dianggap musibah karena tahu Adam salam sudah bertaubat dengan taubatan nasuha Adam alaihi salam sudah bertobat dengan sungguh-sungguh taubat. Dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran taubatnya. Dan dianjurkan untuk kita baca taubatnya seperti taubatnya Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana. in lam lana wa tarhamna. Lakan nakunana minal khasirin. Diajarkan bertaubat seperti taubatnya Adam. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami telah mendalimi dirinya sendiri. Berarti masalah dosanya Adam sudah selesai, sudah taubat, sudah berakhir. Beda dengan keadaan musyrikin yang sedang berbuat dosa. Sedang berbuat syirik, kemudian beralasan dengan takdir. Ini kan takdir dari Allah SWT. Beda atau tidak berbeda? Ba'id. Syatani bainahuma. Sangat jauh antara keduanya. Yang ini sudah berakhir, sudah bertaubat, sudah sudah selesai, bahkan sudah diwafatkan oleh Allah. Sudah di alam yang lain bukan di dunia bertemu dengan Musa dan kemudian Musa berbicara tentangnya. Dan kita pun berhusnudzan pada Musa. Musa tidak mungkin menyalahkan Adam dari sisi itunya. Dari sisi kemaksiatannya. Kemaksiatan yang sudah taubat daripadanya tidak perlu dicerca. Bahkan sudah menjadi pujian. Kenapa sudah menjadi pujian? Taubatnya itu adalah amal saleh. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan. Allah katakan mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh bukan hanya dihapuskan dosanya, Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan gantikan kejelekannya menjadi hasanat. Sehingga nggak perlu dicerca lagi. Kenapa harus dicerca? Maka Musa alaihissalam tidak mungkin mencerca masalah itu. Tetapi Musa hanya menyatakan musibah. Engkau terkena musibah. Yaitu terjerumus kemudian bertaubat. Dan dengan musibah itu akhirnya turunkan ke dunia. Maka kita semua di dunia ini karena musibah yang menimpa kamu. Tetapi Adam menjawab, apakah engkau menyalahkan aku tentang sesuatu yang sudah ditakdirkan? Nah, kalau musibah sudah ditakdirkan wajar. Beralasan dengan takdir itu disunahkan. Kalau musibah kita dianjurkan untuk mengingatkan takdir, bahkan selalu menasehatkan kepada orang yang terkena musibah bahwa ini sudah takdir dari Allah. Supaya mereka menerima apa yang telah Allah takdirkan. Sebagaimana musibah kematian diajarkan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ini kita milik Allah dan pasti akan ditakdirkan oleh Allah mati. Takdir. Demikian pula musibah yang terjadi. Ketika terjadi petaka bencana, kerugian sekian, kerugian sekian, harta dan nyawa, kita katakan ini adalah musibah yang Allah takdirkan kepada kita. Maka hendaklah kita bersabar terhadap musibah yang Allah takdirkan dan seterusnya. Itu justru dianjurkan untuk mengingatkan kepada takdir. Tetapi kalau ada orang yang bermaksiat, kemudian menyatakan, kalau Allah takdirkan juga saya akan berhenti dari maksiat ini. Dia tidak berhenti, tetap berbuat dosa dan kemudian beralasan dengan takdir. Ini yang dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy ketika itu, "Lau Allah ma abadna min dunihim min syai." Kalau Allah kehendaki, kami pun nggak akan berbuat syirik. Dalam keadaan apa mereka berkata seperti itu? Dalam keadaan berbuat syirik. Dalam keadaan israr ala syirki. Dalam keadaan dia terus menerus di atas kerisirikan dan tidak mau berubah. Tidak mau menerima hidayah, nggak mau menerima dakwah, nggak mau menerima ajakan Rasulullah SAW untuk bertauhid. Maka ini jelas dicerca, beralasan dengan takdir atas dosa yang dikerjakannya. Tetapi ada Adam alaihissalam ketika menyatakan bahwa apa yang aku kerjakan adalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Apakah dalam keadaan israr? Tidak. Apakah dalam keadaan sedang berbuat dari sedang berbuat dosa? Justru dosanya sudah lewat jauh dan beliau sudah taubat dengan taubatan nasuha. Sudah berhenti daripadanya. Berarti Musa pun tidak berbicara tentang dosa yang sudah diampuni dan sudah dimaafkan oleh Allah. Nggak mungkin Musa alaihissalam yang mulia, seorang nabi minal anbiya, nggak mungkin kemudian menyalahkan Adam atas dosa yang dia sudah bertaubat daripadanya. Berarti yang sedang dibicarakan oleh Musa adalah musibah bahwa musibah yang menimpa kamu pernah tergelincir dalam masalah ini. <laughs> Musibah yang menyebabkan kita turun semua di dunia. Maka Adam menyatakan, "Jangan salahkan aku bahwa ini sesuatu yang sudah ditakdirkan. Ini musibah yang menimpa aku adalah musibah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar Adam. Kata Rasulullah, "Hajja Adam Musa." Bahwa Adam hujahnya mengalahkan Musa bahwasanya ini musibah dan yang sudah ditakdirkan kalau Allah menghendaki agar manusia hidup di dunia ini agar manusia diuji di dunia ini dengan kehidupan dan kematian. Kalau dikatakan selanjutnya oleh beliau rahimahullahu taala wa Musa alaihi salam kana a'lam bi abihi wa bidanbihi. Musa alaihi salam lebih tahu tentang bapaknya yaitu Adam alaihi salam Wabidan bihi dan juga tahu tentang dosanya. Tidak mungkin an yaluma Adam alaihi salam ala dhanbi, ala dhanbin qad tahaba minhu. Enggak mungkin Musa menyalahkan Adam atas dosa yang beliau sudah bertaubat daripadanya. Wa taballahu alaihi dan Allah sudah menerima taubatnya. Wajtabahu wa hadahu, sudah Allah pilih sebagai nabi, sudah Allah pilih sebagai seorang rasul. Wa innama waqa'a ala al musibah Berarti Musa hanya membicarakan tentang musibah yang pernah terjadi pada Adam. Allati akhrajat auladahu minal jannah. Yang menyebabkan diturunkannya anak cucu Adam di dunia ini. Fahtajja Adam bil qadari alal musibah. Berarti Adam beralasan dengan takdir atas musibah. Dan itu bukan hanya boleh dianjurkan demikian. La alal khati'ah. Bukan beralasan dengan takdir atas kesalahan-kesalahan. Kalau kesalahan-kesalahan diakui oleh Adam. Tidak beralasan dengan takdir. Benar-benar diakui. Apa dalilnya? Benar-benar diakui oleh Adam. Adam menyatakan Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Diakui kesalahannya. Tidak menyatakan ini adalah takdir dari Allah. Kalau nggak takdir kan saya nggak akan berbuat. Nggak begitu Adam. Alaihissalam. Tapi Adam alaihissalam menyatakan, Ya Allah, aku salah. Aku berbuat zalim. Kami melakukan dosa, berbuat zalim pada diri-diri kami. Ini makna zalamna anfusana. Tidak beralasan dengan takdir untuk perbuatan dosanya. Tetapi berbicara tentang takdir atas musibah yang menimpanya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Yaitu diturunkannya ke dunia dengan seluruh anak cucunya. Fa innal qadar yuhtajbihi indal masaib. Karena takdir memang dipakai hujjah atas musibah-musibah. Boleh dijadikan, bahkan dianjurkan untuk dijadikan sebagai alasan musibah-musibah yang terjadi. La indal ma'aib. Tidak dijadikan alasan terhadap ma'aib. Ma'aib itu adalah aib. Kejelekan-kejelekan. Kalau kejelekan-kejelekan harus kita akui itu perbuatan kita. Itu adalah kesalahan kita. Perbuatan kita, kesalahan kita. Yang Allah takdirkan. Maka takdir dari Allah tidak disalahkan. Tetapi kita menyalahkan diri kita. Memang saya salah. Saya keliru, saya berbuat dosa, saya begini, saya begitu. Saya minta ampun kepada Allah. Ya Allah ampunilah aku, dalamna anfusana kami telah mendolimi diri kami ya Allah fa lam taghfir lana kalau engkau tidak mengampuni kami niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi ya Allah diakui tetapi kalau musibah dianjurkan untuk berhujjah dengan takdir saya tidak berusaha untuk terjadinya musibah mereka juga tidak berupaya untuk terjadi musibah. Semua pihak juga tidak berupaya untuk terjadi musibah. Tiba-tiba terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semua berkeinginan kebaikan. Tiba-tiba terjadi kejelekan besar. Bolehkah beralasan dengan takdir? Ya boleh. Bahkan saat itulah kita menyatakan ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan kaum muslimin secara takdir. Sedangkan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan jelek manusia, walaupun kita tahu itu takdir dari Allah, tetapi secara adab kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang terjadi itu atas kesalahan kita, maka kita bertobat pada Allah dan akui kesalahanmu agar Allah mengampuni kamu. Dan diimani takdirnya secara global, tidak secara rinci. Secara global artinya semua apa yang kita lakukan, semua yang dilakukan oleh manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara rinci perbuatan dosa saya yang ini dan yang itu tidak dikatakan dengan ini kan dari Allah, maka saya jangan disalahkan nggak begitu. Tapi wajib kita akui kesalahannya dan bertobat. Ini adalah kesalahanku, maka aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Khana bin a'azakumullah. Fama qaddara wa al ma'na ahsan ma qila fil Ini jawaban adalah jawaban yang terbaik terhadap hadis Musa dan Adam. Fama qaddara min al masaib yajib istislam lahu. Maka apa yang ditakdirkan dari musibah-musibah wajib kita pasrah menerima dengan sabar apa yang Allah takdirkan tentang musibah-musibah. Fa innahu min tamamir ridha billahi rabban karena menerima musibah dengan sabar dan mengakui itu takdir dari Allah yang harus kita sabari ini termasuk keimanan kepada Allah sebagai Rabb termasuk keriduan kita kepada Allah sebagai Rabb, maka kita harus ridho pula dengan semua yang ditakdirkannya. Wa amma dzunub falaysa lil 'abidi an yudnib. Adapun dosa-dosa para hamba tidak diperintahkan untuk berbuat dosa. Maka kalau berbuat dosa, salahkan dirimu sendiri. Wala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan dirimu, jangan salahkan orang lain kecuali salahkan dirimu. Dan jangan sekali-kali menyalahkan kecuali dirimu sendiri. ولا تلومن إلا نفسك قال ابن a'udzukumullah الله وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب yatub. Maka kalau seorang berdosa, atasnya untuk segera bertaubat dan atasnya untuk segera minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Fa yatubu minal ma'aib, maka dia bertaubat dari kejelekan-kejelekannya wa yasbir 'alal masaib dan sabar terhadap musibah-musibah. Yang diperintahkan terhadap musibah sabar. Yang diperintahkan terhadap dosa, taubat. Jangan dibalik. Yang diperintah, yang diikuti atau yang dikerjakan ketika musibah-musibah justru manusia dengan tidak sabar mengeluh ini gara-gara ini gara-gara itu sudah ini musibah sabar jangan dibalik justru ketika masalah dosa disabari. Udahlah sabar ini takdir. Hah? Maksudnya? Ya kita berbuat dosa seperti ini memang memang takdir udahlah kita sabari aja. Astagfirullahaladzim. Berarti kamu terus berbuat dosa dengan sabar. Astagfirullah. Jangan dibalik. Kalau musibah, ini takdir dari Allah kita sabari. Itu musibah. Tetapi kalau dosa, segera bertobat, Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beralasan dengan alasan takdir. Karena Allah menakdirkan kebaikan dan juga menakdirkan keburukan. Allah menakdirkan keburukan dan juga menakdirkan kebaikan. Maka kalau ditakdirkan kau sekarang berbuat dosa, segera bertaubat. Mudah-mudahan engkau ditakdirkan untuk bertaubat. Cepat. Berupayalah. Barakallahu fikum. Wa amma qawlu iblis. Adapun ucapan iblis. Ini masalah yang ketiga. Rabbi fabima aghwaitani. Wahai Rabbku karena engkau telah menyesatkan aku. Diidofahkan al-ighwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ighwa adalah penyesatan. Diidofahkannya, disandarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama dhamma ala ihtijajihi bil qadari. Ini juga sama dicercanya iblis karena beralasan dengan takdir. La ala i'tirafihi bil muqaddari wa isbatihi lah. Bukan karena keimanannya pada takdir kemudian dicerca. Bukan karena keimanannya pada penetapan takdir kemudian dicerca, bukan. Sama seperti sebelumnya juga disalahkan karena beralasan dengan takdir atas kekufurannya. Alam tasma qawla Nuh alaihi salam. Tidakkah kau dengar ucapan Nuh alaihi salam yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an? Wala yanfa'ukum nushi إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون Kata Nuh alaihi salam, wala yanfa'ukum nushi. Enggak akan bermanfaat bagi kalian nasihatku ini. In aratu an ansahalakum. Kalaupun aku menginginkan untuk menasihati kalian. tetapi nggak akan bermanfaat nasihatku untuk kalian kalau Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Kalau Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Huwa rabbukum, ya Allah, Rabb kalian, wa ilaihi turja'un dan kepadanya pula kalian akan dikembalikan. Syaitan menyandarkan ikhwa kepada Allah. Nuh alaihi salam menyandarkan ikhwa kepada Allah. Iya kan? Lihat dua ayat ini, perhatikan baik-baik. Kedua-duanya penyandaran al-ighwa kepada Allah Subhanahu wa penyandaran penyesatan kepada Allah. Iblis berkata, "Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah." Maka begini dan begitu. Nuh alaihissalam juga menyatakan, "Kalaupun aku memang menginginkan nasihat pada kalian, tapi nggak akan bermanfaat nasihatku kepada kalian kalau Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Disandarkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda keadaannya antara syaitan dengan Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam mengikuti syariat. Berdakwah, memberikan nasihat. In aradtu an ansahalakum. Aku berkeinginan untuk menasehati kalian. Tetapi memang kalau Allah takdirkan kalian sesat, nggak akan manfaat nasihatku ini. Nasihatku ini nggak akan manfaat kalau Allah takdirkan kalian sesat. Artinya, hendaklah kalian berupaya untuk mengikuti nasihatku. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nuh alaihi salam beralasan dengan takdir untuk bermaksiat? Tidak. Bedakan dengan iblis ketika berkata, Wabima aghwaitani, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan halangi manusia dari jalan yang lurus. Menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Perbuatan apa itu? Kufur. Menentang Quran, menentang sunnah, menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menentang tauhid, menentang kebenaran, benar-benar durhaka kepada Allah. Beralasan dengan takdir. Beda. Walaupun sama-sama menyandarkan ikhwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Nuh alaihi salam menyandarkan ego kepada Allah, mengajarkan tentang masalah tauhid, tetapi dalam keadaan berupaya untuk memberikan hidayah pada mereka. Hidayatul irsyad maksudnya. Berupaya untuk mengajarkan hidayah kepada mereka. Tetapi iblis menyebutkan takdir karena engkau telah menyesatkan aku. Untuk menentangnya, maka aku akan berbuat begini, aku akan berbuat berbuat kekufuran syattani bainahuma. Sangat jauh berbeda antara keduanya. Walaqad ahsanal qail dan sungguh telah bagus apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Fama syi'ta kana wa in lam asya. Wa ma syi'tu in lam tasha lam akun lam yakun. Fama syi'ta apa yang kau kehendaki ya Allah kana pasti terjadi. Wa in lam asya walaupun aku tidak menghendaki. Wama syi'tu dan apa yang aku kehendaki. Jika tidak Allah kehendaki, jika tidak engkau kehendaki, tidak akan terjadi. Saya ulangi kalimatnya. Fama syi'ta. Kan wa in lam asya. Ini kannya bukan naqsah Kananya bukan kana an naqsah Tetapi kana at-tamah. Kana tamah itu yang bermakna terjadi. Kalau karena nakisah yang ada khobar kana dan isim kana. Itu nakisah. Tetapi ini kana yang tamah yang bermakna terjadi. Fama syi'ta kana. Apa yang kau kehendaki terjadi. Wa illam asya. Walaupun aku tidak kehendaki. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki, kalau engkau tidak menghendakinya, tidak akan terjadi. Jadi kalau kita yang berkehendak, Allah nggak berkehendak, tidak terjadi. Tetapi kalau Allah yang berkehendak, walaupun kita tidak berkehendak, tidak terjadi. Kita nggak ingin terjadi musibah, tiba-tiba terjadi. Karena Allah yang menghendaki. Sebaliknya, ketika kita berkehendak untuk melakukan sesuatu, besok ternyata gagal. Karena Allah tidak kehendaki. Fama syi'ta ya Rabb. Kana wa in lam asya' Wa ma syi'tu sedangkan apa yang aku kehendaki in lam tasha lam yakun. Kalau engkau tidak kehendaki tidak akan terjadi. Naam. Wa kana Wahab ibn Munabbih bahwasanya Wahab ibn Munabbih berkata, "Anahu qala nadartu fil qadari fatahayyartu thumma nadartu fihi fatahayyartu wajadtu a'lam an-nas bil qadari akaffahum anhu." wa nasi bil qadari antaqahum bih. Kata Wahab Ibn Munabbih, aku melihat tentang takdir. Fatahayyartu. Kemudian aku gelisah, bingung. Thumma nadartu fi. Kemudian aku melihat lagi. Kembali terjadi kegelisahan pada diriku. Wa wajadtu a'laman nasi bil qadari akuffahum anhu. Kemudian aku melihat Aku dapati a'laman nas. Aku dapati orang yang paling mengerti tentang takdir. Justru orang yang paling jarang bicara tentang takdir. Wa ajhalun nas bil qadari dan yang paling bodoh dari manusia tentang takdir Antokohum bih yang paling banyak ngomong tentang takdir. Para Rasulullah SAW a'lamun nas bil qadari hadis-hadis tentang takdir sedikit. Demikian pula para sahabat, demikian pula tabi'in. Ketika mereka memperdebatkan masalah takdir Rasulullah SAW merah mukanya. Marah besar. Dan mengatakan bahwa aku tidak diutus. Bahwa kalian tidak disuruh untuk perdebatkannya. Kata Wahab bin Munabbih, aku dapati orang yang paling alim tentang takdir justru jarang membicarakan takdir. Sedangkan aku lihat orang yang paling bodoh tentang masalah takdir, yang paling banyak membicarakan takdir. Berbuat dosa alasannya takdir, berbuat syirik alasannya takdir dan seterusnya. <laughs> Allah taala a'lam. nasla taufiqul afiyah. Subhanakallahumma hamdik. syadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.